Mitra bisnis beberapa pendapat menilai, idealnya perguruan tinggi bisa menghasilkan lulusan yang mampu mencetak lapangan kerja dan bukan sekedar mencetak tenaga kerja. Meski demikian, Yanggi berpandangan, dengan kondisi kualitas pendidikan seperti yang ada saat ini, perguruan tinggi tidak akan mampu untuk mencapai kondisi idealnya, bahkan tidak bisa mencetak lulusan yang siap memasuki dunia kerja lantaran banyak institusi pendidikan kita yang tidak lagi menjalankan idealisme untuk memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Untuk membahas mengapa kondisi ini bisa terjadi, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Pak Quick, mengapa Bapak melihat sistem pendidikan kita tidak bisa membuat perguruan tinggi mencetak alumnus yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Ya, kalau menurut pendapat saya, ya perguruan tinggi itu definisinya di seluruh dunia kan sudah pusat peradaban manusia. Jadi perguruan tinggi, walaupun sekolah dokter gitu, akan tetapi dia dulu, ya, sekarang ya, ya memang agak luntur, tapi masih saja kalau yang negara-negara maju masih itu kan di, di, didorong dan di, diberikan insentif macam-macam supaya juga memperhitungkan seni, art, musik, dan lain-lain. Sederhana sekali sebetulnya. Di sini kan tidak ada gitu-gituan. Seluruh bangsa saja tidak kok. Lah kan lucu ya. Jadi Bapak melihat tersingkirnya kebudayaan dari sistem pendidikan kita membuat kualitas pendidikan di negara kita juga makin menurun ya Pak Kwik? Memang, kan lucu. Masa Republik Indonesia nggak punya nggak punya gedung kesenian cuma sekudoh sekali itu. Kalau mau menyelenggarakan filharmonis orkes di mana? Singapura saja punya esplanade yang seperti itu kualitinya kan. Walaupun belum lama ya, tapi mereka betul mengerti dan dan mengejar. Jangan bicara soal China, dah. kalau China udah ribuan tahun perusahaan begituan. Jadi kalau sumber dayanya rusak ya rusak semua. Udah itu yang paling hakiki, paling pokok kan. Jadi Bapak melihat budaya dan pendidikan memiliki korelasi yang kuat dan tidak terpisahkan ya, Pak Kwik? Iya dong, maka itu dulu namanya kan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu untuk itu tanya Pak Dodi Sula, dia marah-marah itu. Kalau pendidikan tok itu. Kebudayaan dicampur sama apa sekarang ini? Olahraga pemuda kebudayaan kan tidak pendidikan nasional kan sekarang nama Departemen Kebudayaannya pariwisata. Ya <laughs> kebudayaannya dicampur dengan pariwisata. Jadi kebudayaan bangsa Indonesia cuma tari menari itu kan. Demikian Kwikian Gi, saya Dinda Natasha.